Bismillah, alhamdulillahilladzi a'la sya'nal ilmi wa rafa'a ahlahu darajatin wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Mukhtasar Faruti Tolabil Ilmi karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri beliau berkata jika ada seorang yang bertanya Engkau telah menyemangati kami untuk menuntut ilmu. Engkau juga telah memperingatkan kami dari kejahilan, dari kebodohan. Lalu ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu sehingga kita bisa keluar dari pintu kebodohan? Maka aku katakan, aku sarankan yang pertama untuk mempelajari ilmu Al-Quran, untuk menghafalnya. Jika Allah memudahkanmu untuk menghafal Al-Quran, maka pujilah Allah. Katakan Alhamdulillah dan perbanyaklah pelajaranmu tentang Al-Quran. Saya tambahi komentar saya pribadi dan masuk dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari bahasa Arab karena tanpanya seorang tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dengan sempurna. Yang kedua, kata beliau, pelajarilah ilmu halal dan haram, ilmu fikih, dan berbagai hukum yang Allah turunkan pada Al-Quran. Yang ketiga, kemudian pelajarilah ilmu waris, sebuah ilmu yang harusnya seorang yang telah menghafal Al-Quran, faham terhadapnya yang keempat, pelajarilah sunnah dan hadis-hadis sehingga engkau tambah faham makna-makna Al-Quran dan tidak akan mungkin seorang bisa melaksanakan kewajiban Allah kecuali dengan mengetahui hadis-hadis. Yang kelima, kemudian pelajarilah sunnah-sunnah dan jalan hidup sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, pelajarilah kitab-kitab fikih yang menerangkan makna-makna hadis, kitab syarah, kitab syuruh hadisiyah. Yang ketujuh, duduklah dengan orang-orang yang faham dalam agama dan pelajarilah dari mereka hal-hal yang wajib atas kalian. Dan tujuan utama menuntut ilmu adalah menghilangkan kejahilan dan kebodohan, mengibadahi ya Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Siapa yang ini adalah tujuannya, pasti Allah akan jadikan ilmunya bermanfaat dan pasti ia akan membawa manfaat serta pasti taufik Allah akan ia dapat. Allah akan memperbanyak ilmu yang sekarang masih sedikit dan Allah pasti akan memberikan keberkahan kepadanya. Jika ada yang mengatakan, aku cuma bisa menghafal Al-Quran, tapi aku tidak mampu mempelajari ilmu. Aku tidak bisa menuliskan pelajaran-pelajarannya. Begitu juga dalam hadis. Lalu apa yang kau anjurkan? Aku anjurkan kepadamu untuk terus duduk bersama para ulama yang ia bisa memberikan manfaat dalam kehidupan agamamu. Semangatlah untuk mempelajari ilmu yang ia miliki dan terus ikuti dia dalam majelis-majelisnya. Dan jangan engkau menjadi seorang yang sibuk menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak bisa menjaga batasan-batasan yang ada dalam Al-Quran. Semangatlah untuk berakhlak dengan akhlak para penghafal Al-Quran dan mintalah pertolongan kepada Allah. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, pasti Allah akan berikan ia taufik dan kemudahan untuk mempelajari ilmu yang belum ia ketahui. Orang yang sudah merasakan manfaat ilmu, pasti ia akan semangat mencarinya. Dan siapa yang telah merasakan manisnya ilmu, pasti ia akan bisa menelan rasa pahit jalan yang dilaluinya. Siapa yang benaknya bersih pasti akan merasakan kelezatan ilmu dan menghindari hal-hal yang memalingkan darinya. Dan benar siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan berbagus pertolongannya dan memenuhi kebutuhannya. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabinya, keluarganya dan para sahabatnya. Wallahu taala alam. Diringkas dan disampaikan dari sebuah kitab kecil Mukhtasar Fardi Talabil Ilmi karya Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajuri yang meninggal pada tahun 360 Hijriah dan diringkas oleh Syekh Dr. Umar bin Musli Al-Husaini hafizahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kumfilah Ratno di kantor bimbingan Islam Yogyakarta.